Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu dah Salama tasliman kathira amma ba'd Masih kita pada pembahasan tentang na'at Dan telah kita lewatkan dua macam na'at Yang pertama na'at hakiki Yaitu na'at yang dia merofakkan Bomir yang ada padanya Yang itu kembali kepada man'ud Dan na'at hakiki ngikut kepada man'utnya dalam hal eh, ma'rifah nakirah, mu'annas muzakkar, i'rabnya, musanna jamaknya dan yang lainnya. Semuanya ngikut kepada apa? Man'utnya. Adapun na'at haq eh, na'at sababi dia adalah na'at yang merofakkan isim bohir. Na'at sababi adalah na'at yang dia merofakkan isim bohir ataupun bomir bariz dan nasa babi harus ngikut kepada man'udnya hanya pada dua perkara saja. Yang pertama dalam hal i'rabnya, rafa' nasab dan jarnya. Yang kedua dalam hal nakiro ma'rifahnya. Ada punya setelahnya tidak ngikut dalam hal muzakkar, mu'anasnya, mufrad jamaknya tidak ngikut. Dan kedudukan na'at pada na'at sababi seperti fi'il dia di mana na'at dijadikan mu'annas kalau fa'ilnya mu'annas dijadikan muzakkar kalau fa'ilnya muzakkar dan sudah kita lewatkan contoh-contohnya contoh na'at sababi yang dia merofakkan isim wahir ja'a zaidun al-qa'imatu ummu, Ja'a Zaidun al-qa'imatu ummu. Ini na'at sababi. Kenapa dikatakan na'at sababi? karena dia secara makna bukan menjadi naat bagi man'utnya tapi bagi dia menjadi naat sifat ya secara makna bagi fa'ilnya hanya saja dia ada kaitannya dengan manut sehingga dia dikatakan naat sababi dan karena juga dia memberikan faedah tahsis pada yang nakirah dan juga taudih pada yang ma'rifah Kemudian contoh na'at sababi yang dia merofakkan bomir bariz. Apa contohnya? Hah? Ja'a ja'ani ghulamu mra'atin dharibatuhu hiya. Dharibatuhu hiya. Di sini dharibah adalah sebagai sifat dari ghulam. Dan dia ngikut dengan ghulam dalam hal i'rabnya sama-sama rafa dan dalam hal nakirahnya sama-sama nakirah gulam imra'at gulam imroah, nakirah daribatu juga nakirah meskipun dia dibawahkan kepada ha hanya saja dia sifat tidak bisa menjadi eh, ma'rifah karenanya tetap dia dalam kondisi nakirah di sini daribah sifat dari gulam secara i'rabnya meskipun secara maknanya ya bagi imroah. kemudian yang didhafahkan hiya kalau sudah paham ini maka kita masuk kepada penjelasan tentang faedah dari na'at dengan dua macamnya tadi. Hakikian kana au mada sarabiyan. Faedahnya adalah tahsisul man'ud. Mengkhususkan man'ud. kana nakiratan. Jika man'udnya nakirah. Contoh, marartu birajulin salihin. Marartu birajulin salihin. Di sini salih adalah sebagai naat sifat bagi rojulin dan dengan didatangkannya naat yaitu soleh maka rojul di sini lebih khusus perserikatannya lebih sedikit ya. kalau dikatakan rojul maka di situ diperserikatkan oleh banyak rojul soleh toleh macam-macam rojul tapi ketika disifati maka perserikatannya dikurangi rajulin soleh hanya terkurung pada yang soleh. Tidak ada di sana perserikatan. Ketika dikatakan rojul, di situ banyak perserikatan. Rojih, toleh, ini, itu. Tapi kalau sudah soleh, sudah khusus berarti. Rojul yang soleh. Sudah khusus gitu. Jadi fungsinya mengangkat persekutuan pada jenis rojul. Dihususkan pada yang soleh. Kemudian faedah yang kedua dari na'at adalah wa tawdihuhu ya menjelaskan manut in kana ma'rifatan jika manutnya ma'rifah contoh jaa zaidun al-alimu datang zaid yang alim itu di sini al-alim adalah sifat yang menjelaskan tentang zaid yang mengeluarkan zaid dari keibhaman dan menjelaskan dengan sifat ini zaid yang mana yang dimaukan Khususnya apabila di sana banyak Z, di satu kelas ada santri yang namanya Z2 atau 3. Ya untuk membedakannya dikatakan al-alim, yang pintar, yang yang satu misalkan. Maka perbedakan dari Z yang lain, dikeluarkan Z yang lain. Seandainya tidak disifati dengan al-alim maka tersamarkan. Seperti lihat sini Z hendaknya datang. Lihat sini ya. Mangkana ismuhu Zaidan. Hendaknya datang kepadaku yang namanya Zaid. Wah, semuanya maju semua. Padahal yang mau dikasih hadiah cuma satu gitu loh. Tapi kalau dikatakan dia tini Zaidun al-alim ya sudah. Maju satu orang aja. hmm. Jadi kalau faedah naat pada yang nakirah itu tahsis. Makna tahsis adalah raf'ul ishtirak. Menghilangkan ishtirak, persekutuan. Ketika dikatakan rajul, di situ bersekutu. Rajul bisa soleh, toleh, tajir, rajulun tajirun, ataupun rajulun ghaniyun, fakirun, bermacam-macam rajul. Tapi ketika dikasih sifat soleh khusus. Jadi mengangkat isyirak maknawi. Persekutuan pada makna. Yang yang ada pada nakirah. Karena rajulun itu isim jenis nakirah. Mencakup seluruhnya secara makna mencakup seluruhnya. Meskipun lafaznya mufrad, isim jenis cakupannya umum. Sedangkan naat pada yang ma'rifah litaubih, makna taubih adalah raf'ul isyarak al-lafzi, mengangkat menghilangkan persekutuan dalam lafaz. Kalau tadi pada naat apa? Eh, pada naat yang nakirah tujuannya raf'ul isyarak al-ma'nawi, menghilangkan persekutuan dalam makna karena rajul itu isim jenis jadi maknanya umum, luas. Sedangkan pada yang ma'rifah dalam contoh Zaidun al-alim fungsinya mengangkat persekutuan dalam lafaz. Lafaz-lafaz yang ma'rifah. Zaid banyak orang yang namanya Zaid. Ya. Karena kebetulan namanya Zaid meskipun orang yang orang tuanya yang menamai anaknya Zaid tujuannya untuk apa? Membedakan dari yang lain. Cuma karena banyak juga yang menggunakannya sehingga perlu ketika antum mendapati di satu tempat di situ banyak zaid untuk ditambahkan sifat agar terbedakan dari yang lain. Ya. Nah itu fungsi apa? Dari na'at padanya nakirah tafsis yaitu apa? Raf'ul isyraq al-ma'nawi menghilangkan persekutuan dalam makna. Pada yang ma'rifah fungsinya raf'ul isyraq al-lafzi mengangkat persekutuan dalam lafaz. Ya. Pada yang ma'rifah kalau dikatakan rajulun, wah di situ banyak makna bisa masuk. Rajulun ghaniyun, faqirun, salihun, talihun, ini dan itu. Maka diangkat itu persekutuan dengan sifat. saleh Ya, ataupun yang lainnya dari sifat. Dan contoh Zaidun. Ya, apabila didapati di sana banyak Zaid di kelas 2 atau lebih. Maka di situ dipersekutukan Zaid oleh beberapa orang. Maka dihilangkan persekutuan ini dengan sifat dengan disifati dengan sifat yang menonjol yang terbedakan dari yang lainnya. Wa qad yakunu li mujaradil madhi dan terkadang yang namanya naat itu sekedar untuk pujian. Didatangkan sekedar untuk pujian, bukan untuk mentaksis, bukan untuk mentaudih. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Di sini ar-Rahman naat, ar-Rahim naat. Bagi lafzul jalala Allah Tujuannya apa? Untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Auli mujarradidzam atau semata untuk pujian. Kapan ini terjadi? Ketika tanpa sifat zatnya sudah jelas. Siapa yang dimaukan? Bismillah. Semuanya kenal Allah. Sehingga didatangkannya ar ar Rahim bukan untuk mentahsis, bukan untuk mentaubih karena Allah sudah terkhususkan dan sudah jelas. Iya kan? Jadi didatangkannya Ar-Rahman Ar-Rahim itu dalam rangka pujian. Auli mujaradizam atau semata untuk cercaan, celaan. Bukan untuk mentaksis, bukan untuk mentaubih karena sudah jelas zatnya. Seperti a'udzubillahi rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan rajim. Siapa yang kenal syaitan? Semuanya tahu. Iya. Disifati di sini ar-rajim tujuannya bukan mentaksis, bukan untuk apa? Mentaubih, tapi untuk mencela Ar-rajim bermakna isi maf'ul. Fa'il bermakna maf'ul, marjum. Yang dimaksud dengan marjum adalah al-matud yang diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Min syaitan rajim yakni al-matrud min rahmatillah. Syaitan yang diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu. Jadi pahami ya. Jadi kalau naat eh, sudah jelas tanpa naat maka di antara faedahnya kadang untuk madah pujian kadang untuk apa zam cercaan awit tarahum atau sekedar untuk doa rahmat ya. ataupun untuk me mengundang kasih sayang gitu Allahumma rahim abdakal miskin ya Allah rahmatilah hambamu ini yang miskin yang mengundang rahmat kasih sayang Allah Mana di sini naatnya? Al miskin, ya yang namanya abdak, ya hamba yang miskin. Ya kan? Meskipun dia banyak hartanya, banyak anaknya dan sebagainya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Ditantang oleh sini al miskin, padahal tanpa al miskinnya sudah jelas. Siapa yang dimaukan? Apa tujuannya? Tarahum untuk mengetuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah hamba yang zalim, ya Allah, yang miskin ini gitu kan. Difahami ini? Hah? Allahumma arham abdakal miskin. Ya Rabbnya insya jelas ya. Semuanya di atas tuh. Perlu di Arab gak? Gak usah ya. Allahumma itu asalnya adalah ya Allah. Munada. Hudhifa minhu harfu nida. Yang dibuang darinya huruf nida aslinya ya Allah. Kemudian setelah dibuang tadinya kan ya Allah, dibuang ya nya. Setelah dibuang ya nya diganti mim. Jadi Allahumma, nya dibuang jadi mim. Jadi Allahumma itu sama dengan ya Allah gitu. Ya dibuang diganti mim jadi Allahumma. Irham fi'lu du'a. Karena kepada Allah arahnya. Mabni ala sukun wa fa'ilu mustatir fihi wujuban taqdiru anta abd maf'ulun bih wa alamatu nasbi fatu akhiri wal kaf fi mahalli أو bil المسكين atau bil وليس al miskin na'tun li 'abd wa laysa al gharad 'adatan min dan tidaklah tujuan dari pensifatan yang seperti ini untuk pujian atau pencelaan enggak jadi untuk mengetuk rahmat kasih sayang Allah ya Allah maafkanlah saya yang zalim ini gitu kan Auli takkid atau untuk semata takkid penguatan makna. Ini juga sama, yaitu ketika man'utnya sudah dikenali, diketahui. Contohnya di sini disebutkan nahu tilka asyaratun kamilah itulah sepuluh hal yang kamilah sempurna. Di sini kamilah naat bagi asyarah dan faedahnya takkid untuk mentakkid saja menguatkan makna asyarah. Kemudian kata Musonif rahimahullah wa idza kana al-man'utu ma'luman. Apabila man'utnya maklum ai lisami bagi si pendengar meskipun tidak disifati sudah difahami siapa itu man'utnya terbedakan dari yang lainnya biduni na'at tanpa na'at apabila man'utnya sudah maklum sudah diketahui bagi si pendengar tanpa disifati tanpa na'at hakikatan baik secara hakiki contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanpa disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim sudah jelas. Iya, Allah Subhanahu wa taala. A'raful ma'arif, isim yang paling ma'rifah melebihi domir-domir bahkan. Iya. Maka jaza fi na'til itba' boleh pada na'atnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim dijadikan itba'. Kalau itba' ya dijadikan sifat dalam i'rabnya. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Ar-Rahmani sifat bagi lafzul jalal Allah. Begitu juga Ar-Rahimi, boleh itba. Kalau yang sebelumnya mansub ikut mansub, sebelumnya marfu ikut marfu, sebelumnya majrur ikut majrur. Ini yang pertama. Boleh dijadikan apa? Itba. Tabi' sebagai sifat lima qablah bagi yang sebelumnya dalam hal i'rabnya. Dan itu hukum asalnya, hukum asalnya. Yang kedua boleh pula kota diputus dia naat ini dari manut karena tidak begitu dibutuhkan ya wa ma'na al dan yang dimaksud dengan al-qat' matanya sudah dibaca belum ya belum ya belum sudah saya baca matanya ya. sebentar lagi habis juga ya dari ini ya wa faidatuh ya وفائدته تخصيص المنعوت إن كان ناكرة نحو مررت برجل صالح وتوضيحه إن كان معرفة نحو جاء زيد العالم وقد يكون لمجرد المدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم أو لمجرد الذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو الترحم نحو اللهم ارحم عبدك المسكين أو للتأكيد نحو تلك عشرة كاملة وإذا كان المنعوت معلوما بدون نعت جاز في النعت الإتباع والقطع selesai sudah selesai ya syarahnya itu ya kan nggak usah dijelaskan lagi berarti kan hmm. faedah dari na'at adalah takhsisul man'ud menghususkan man'ud apa makna takhsis raful isyirak al-ma'nawi ya. apabila man'udnya nakirah contoh marartu birajulin salih insyaallah ya Rabbi mudah ya صالح نعت للرجل لرجل نعت للمجرور مجرور wa tawdihuh dan fungsinya mentawdih menjelaskan. Apa mana tawdih? Raful isyrak fil fil lafaz. Ini apabila man'utnya ma'rifah. Contoh ja'a Zaidun al alim Dan terkadang na'at sekedar untuk al madh pujian seperti bismillahirrahmanirrahim atau sekedar untuk celaan seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau tarahum untuk mengetuk ya, kayak sayang. Ya, contoh Allahumma arham abdakal miskin atau untuk takkid penguatan makna tilka asyaratun kamilah. Dan apabila naatnya sudah maklum tanpa naat, maka boleh pada naat dengan beberapa sisi. Yang pertama ijwa dijadikan dia tabi dalam i'rabnya marfu ala marfu, ya mansub ala mansub, majrur ala majrur.